Bismillah. Yang berikutnya adalah anak an shibul jumlah jumlati. Na'at yang berbentuk shibul jumlah. Pecahannya nanti al-jaru wal majruru au dzarfu. Baik tersusun dari jar dan majrur atau dengan zorofnya. Bisyartin ayyakuna al-man'utu nakiratan Syaratnya kalau naat yang berbentuk syibhul jumlah, man'utnya itu harus berbentuk isim nakiroh. Ingat ya, man'utnya itu harus berbentuk isim nakiroh. Contoh yang pertama, an-na'tu jumlah ti al-jar wal majrur. Na'at yang berbentuk syibhul jumlah yaitu jar dan majrur. Ja'a rajulun min afdali asdiqai. Telah datang seorang laki-laki min afdoli asdiqai yang dia itu adalah termasuk dari sahabat-sahabatku yang paling utama. Jadi laki-laki yang datang ini adalah laki-laki dari sahabat-sahabatku yang dia memiliki keutamaan. Fashibul jumlati min afdoli jarun wa majrurun fi mahalli raf'in na'tun. Nah, Shibul jumlah min afdoli di sini adalah jar dan majrur i'rabnya nanti memakai fi mahalli ya, fi mahalli raf'in na'tun. Artinya kalau kaidahnya gini. Setiap syibhul jumlah terletak setelah isim nakiro, maka syibhul jumlah itu nanti di-i'rab sebagai na'at. Itu kaidahnya. Kebanyakannya terjadi seperti itu. Setiap syibhul jumlah yang terletak setelah isim nakiro, maka dia dianggap sebagai naat. Iropnya fi apa nanti? Itu tergantung dengan isim nakiro itu. Kalau isim nakironya dalam keadaan rofa, berarti shibul jumlah di situ fi rofin. Kalau isim nakiro dalam keadaan nasab, maka syibhul jumlah di situ fi mahalli nasbin. Irobnya nanti pemakai fi mahalli di sini. Sama seperti jumlah ya. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah juga nanti irobnya menggunakan fi mahalli. Li'annal man'uta rojulun marfu'un. Dikarenakan man'utnya yaitu rojulun marfu'un. Li'annahu fa'ilun. Rojulun di sini dia itu sebagai fa'il. Makanya dia dalam keadaan rofa. Walitahwilin na'ti al-jari wal majruri ila na'ti mufradin dan mentahwilkan memindahkan na'at jar majrur kepada na'at mufrad itu engkau katakan ja'a rojulun fadilun telah datang seorang laki-laki yang utama Kemudian anak natu shibul jumlati az-zarfu. Na'at berbentuk shibul jumlah yaitu yang berbentuk zarf. Seperti absortu tiflan inda bukaihi. Saya melihat seorang anak kecil yang sedang menangis. Ya, di sisi menangis maksudnya maksudnya dia yang sedang menangis. Fashibhul jumlati inda bukai zarfun fi mahalli nasbin na'tun. Di sini dia fi mahalli nasbin na'tun. Kenapa? Karena tiflan adalah isim nakiro dalam keadaan nasob. Wasababu fi anna mahalahu nasbun annal man'uta tiflan mansubun ala annahu maf'ulun bihi. Dan sebab kedudukan dia itu nasab bahwasanya man'ut tersebut yaitu tiflan itu dinasobkan sebagai maf'ul bih. Ya jadi sebab kenapa inda bukaihi fi mahalin nasbin di sini kedudukannya itu adalah kedudukan nasab karena man'utnya yaitu tiflan itu adalah isim yang na isim yang nasab sebagai maf'ulun bih. Walitahwili an-nati syibhul jumlati ila na'tin mufradin. Maka apabila ditahwilkan e, na'at yang berbentuk syibhul jumlah menjadi na'at mufrad, maka menjadi absortu tiflan bakian. Saya melihat seorang anak kecil bakian yang sedang menangis. Kemudian ma al farqu baina jaa ustazun yafrahu Kemudian jaa al ustazu jaa ustazun yafrohu sama jaa al ustazu yafrohu. Ya, sekarang sini dibuat pertanyaan sama beliau, apa perbedaan antara jaa ustazun yafrohu sama jaa al ustazu yafrohu, fariha yafrohu bergembira. Fal jumlatu yafrohu Fal jumlatu al fi'liyatu yafrahu na'tun fil misali al awal. Kalau jumlah fi'liyah yafrahu ini adalah sebagai na'at pada contoh yang pertama. Kenapa li'annal man'uta ustazun nakiratan atau nakiratun? dikarenakan man'utnya ustaz itu adalah isim naki nakiro. Wa inda al jumlati an-na'ti ila mufradin jaa ustazu jaa ustazun farihun. Kalau ditahwilkan kepada mufradnya menjadi jaa ustazun farihun. Telah datang ustaz yang bergembira. Ini jelas ya. Karena ada jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakiro. Kaidahnya biasa ya, tapi bukan baku. Biasanya kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiro, maka dia itu sebagai naat fi mahalli tergantung dengan manutnya. Wal jumlatu al-fi'liyatu yafrahu fil misali akhor. Maka dan jumlah fi'liya yaitu fi'il yafrahu pada contoh yang lain halun dia itu sebagai hal. Kenapa? Li'annal man'uta usta al-ustazu ma'rifatun atau ma'rif ma'rifatun. Dikarenakan man'utnya yaitu al-ustaz itu adalah ma'rifah. Wa inda tahwilu jumlati al-hali ila mufradin, maka ketika ditahwilkan jumlah halia tersebut kepada mufrad, takulu jaa al ustadu farihan. Telah datang seorang ustad dalam keadaan gembira. Jadi kalau ditanyakan apa perbedaannya, jelas perbedaannya adalah terletak pada isim eh kata yang terletak sebelum jumlah itu. Kalau kata sebelum jumlah fi'liyah itu nakiro, berarti jumlah fi'liyah itu sebagai naat. Kalau kata yang terletak setelah jumlah sebelum jumlah fi'liyah itu adalah isim ma'rifat, maka jumlah fi'liyah itu sebagai hal. Kemudian Kata beliau di sini ta'addudun na'ti yaitu na'at yang ta'addud yaitu berbilang lebih daripada satu. Jadi na'at itu nanti boleh lebih daripada satu. Yajuzu an yakuna fil kalami Yajuzu an yakuna fil kalami aksaru min na'tin. Boleh pada sebuah kalam itu aksaru min na'tin. Ada na'at yang lebih banyak. Atau maksudnya na'at yang datang lebih daripada satu. Seperti perkataan Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Ja'a ismul jalalati Allah man'utan. Datang nama lafad jalala yaitu Allah itu sebagai man'ut. Alhamdulillahi. Jadi Allah di sini man'utnya. qad ta'addadat as-sifatu kal'ati. Dan sungguh sifat atau naatnya itu datang dengan berbilang-bilang seperti berikut ini. Rabbil alamin sifatun ula. Rabbil alamin itu adalah sifatun ula. Itu bacanya sifatun ula sebagai naat ula di situ. Ya. Ula itu adalah muannasnya al-awwal. Al-awwalu muzakkar, awwalun muzakkar, ula itu muan muannasnya. Makanya sifatun sebagai manutnya, ula sebagai naatnya. Ar-Rahmani sifatun saniyatun adalah sifat yang kedua. Ar-Rahimi sifatun salisatun adalah sifat yang ketiga. Artinya naat yang ketiga. Malikin sifatun rabi'atun adalah sifat yang keempat. Jadi di sini lafdul jalala yaitu manutnya satu. Naatnya itu ada empat. Dan itu diperbolehkan. Bukan ini pula disebut dengan ta'adud yang sifatnya contohnya pas batasan paling banyak naatnya empat enggak ya. Itu enggak ada kaitannya gitu. Bisa jadi kalau bisa buat lebih ya lebih gitu. Di sini disebutkan kan sifatun atau sifat yang keempat. Itu enggak ada kaitannya yang penting ta'adud yaitu berbilangnya naat lebih daripada satu itu boleh. Dan itu terkadang kita jumpai di dalam sebuah pembahasan ketika membaca. Sekarang diperhatikan dengan baik, ini ada beberapa kaidah tentang naat. Naat berbentuk isim mustad dan isim jamid. Ya, naat berbentuk isim mustad dan isim jamid. Hukum asal naat itu datang dengan bentuk isi mustaq. Ini naat yang mufrad ya, bukan naat yang jumlah. Hukum asal naat itu datang dengan bentuk isim mustaq. Isim mustaq sudah pernah Anda sebutkan. Seperti isim fa'il, atau isim maf'ul atau isim tafdil dan sifat musyabbaha. secara asal Naat itu berbentuk isim mustaq. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, dan sifat musabbah. Contoh isim fa'il, akramtu as-sadiqo al mukhlisoh saya telah memuliakan sahabat yang mukhlis, yang ikhlas. Jadi sahabat yang selalu melakukan perkara karena ikhlas, itu saya telah memuliakan orangnya. Al-mukhlisah isim fa'il. Akhlas, akhlasa yukhlisu ikhlason mukhlisun. Isim fa'ilnya atau akramtu as-sadiqa al-mahbuba. Saya telah memuliakan seorang sahabat yang yang dicintai. Al-mahbub jelas dia adalah isim maf'ul. Mahbubun maf'ulun. Dan isim maf'ul termasuk bagian dari isim mustaq. Atau contoh Muhammadun sadiqun afdolu min sa'idin. Muhammad itu adalah sahabat yang lebih afdol, lebih utama daripada Sa'id. Afdolu adalah isim tafdil. Dan isim tafdil bagian dari isim mustaq. Kemudian Muhammadun hasa Muhammadun sadiqun hasanun tab'uhu. Di sini hasanun adalah sifat musyabbaha. Ya, hasanun adalah sifat musyabbaha. Dan sifat musyabbaha termasuk bagian dari isim mustaq. Ingat ya, yang ana bahas ini adalah naat mufrad. Naat jumlah ataupun naat yang berbentuk syibhul jumlah itu enggak masuk di sini yang ana bahas ini adalah naat mufradnya. Artinya secara asal kalian kalau ingin menghukumi naat ini adalah naat maka yang harus kalian ingat naat itu harus berbentuk isi mustaq. Kalau tidak berbentuk isi mustaq, maka tidak boleh dijadikan sebagai naat. Ya, selanjutnya terkadang naat itu datang dengan bentuk isim jamid dan itu bisa nanti ya, bisa didapatkan. Contoh yang pertama, berbentuk isim isyarah. Isim isyarah ini kan bukan bagian dari isim mustaq. Contoh tulisannya seperti fahim tu ad-darsa haza. Fahim tu ad-darsa haza. Itu ad-darsa itu ada alif lamnya ya ad-darsa hadza. Saya telah faham pelajaran yang ini. Kemudian contoh berikutnya qara'tu qissati hadhihi. Qara'tu qissati kepada ya mutakallim hazihi. Saya telah membaca kisahku yang ini. Hazihi di situ nanti adalah fi mahalli nasbin na'tun. Fi mahalli nasbin ya. Karena kan ad-darsa nanti nasob. Man'ud ad-darsa sebagai man'ud. Haza berarti karena dia isim mabni. Isim isyarah termasuk bagian dari isim mabni. Wa ismul isyarati mabniun ala sukuni fi mahali nasbin na'atun. Qara'tu qissati Ya, kaidahnya isim isyarah itu bisa menjadi naat. Ya, isim isyarah bisa menjadi naat. Biasanya ya, Anda nggak memastikan juga, Anda nggak lihat yang lain. Biasanya, karena isim isyarah ini termasuk bagian dari isim ma'rifat, biasanya man'utnya pun ma'rifat. Ad-darsa ma'rifat tidak? Ma'rifat karena ada alif lamnya. Kiswati ma'rifat atau tidak? Ma'rifat karena bersandar kepada ya mutakalim kepada do domir. Jadi kalau misalkan kita buat ringkasannya begini. Ada isim ma'rifat, setelahnya ada isim isyarah. Maka nanti isim isyarahnya sebagai na na'at. Kalau ada isim isyarah, ada setelahnya ada isim ma'rifat sebagai apa? Ya. Ada isim isyarah, setelahnya isim ma'rifat dengan alif lam sebagai badal. Ma'rifat dengan alif lam. Namun kalau ada isim ma'rifat, setelahnya ada isim isyarah, maka nanti isim isyarahnya itu sebagai naat. Naat yang jamid ya. Dan ini termasuk naat mufrad, bukan jumlah, bukan siful jumlah. Kemudian yang kedua, mas, al-masdaru yaitu masdar. Ya, masdar ini secara asalnya kan dia bukan bagian dari syibhul, eh bukan bagian dari isi mustaq. Isi mustaq ada delapan, tidak ada masdar di situ disebutkan. Namun terkadang masdar ini boleh menjadi naat karena masdar termasuk bagian dari isim jamid. Contoh hadoro syahidun adlun. Ya, hadoro syahidun adlun. Bukan adilun ya, adlun. Telah datang seorang saksi yang adil. atau sodiki sodikun nanti mudof kepada yang mutakalim sodiki rojulun sikotun ya sodiki rojulun sikotun sikotun itu masdar dari wasako yusiku sikotan di situ lihat ya, rojulun kan e, artinya dulu ya, sodiki sahabatku adalah rojulun si sikotun, laki-laki yang terpercaya. Sikoh, orangnya sikoh, berarti orangnya terpercaya ya. Mungkin jadi pertanyaannya adalah, rojulun muzakkar, sikotun kok mu'an? Mu'annas. Jawabannya adalah si kotun tidak punya lafat muzakkar. Ya lafatnya ya si kotun. Datang pembuatannya sudah seperti itu. Gitu. Nggak ada kalau perempuan yang siko, sikotun. Kalau laki-laki yang siko, sikun. Itu enggak ada. Memang lafadz tidak ada lafadz muzakarnya gitu. Artinya penggunaannya nanti kalau ada sebuah kata yang tidak punya lafadz muzakar, ya penggunaannya itu adalah bebas. Bisa digunakan untuk laki-laki, dan bisa digunakan untuk perempuan. Ya, jadi itu tidak bertentangan ya. Rojulun kok muzakar, si kotunnya kok muannas. Itu nggak bertentangan karena memang si kotun tidak punya contoh yang lain, tidak punya bentuk yang lain. Yang ketiga, zu ya zu yang bermakna sahib, pemilik. Ya, zu yang bermakna sahib. Beserta cabang-cabangnya. Zu ini punya beberapa cabang ya, pengucapan ya. Anda sudah pernah lihat atau belum zu untuk laki-laki, zatu untuk perempuan. Zawa sama zawai. Top musanna muzakkar. يونس ذاو ذاوي جمع مذكر sanna muannas Kemudian lihat contohnya. Zu yang bermakna sohib. Dan cabang-cabang dari zu ini. Jadi, zu ini nanti punya cabang, punya pecahan kata. Penggunaannya semua sama. gitu. Kalau zu sama zatu itu untuk zu mufrad muzakkar, zatu mufrad muannas. Paham? Jadi apabila yang mau kita sandarkan itu mufrad muzakkar pakainya zu, kalau yang mau kita sandarkan mufrad muannas pakainya za zatu. Kemudian zawa dan zawai itu untuk musanna muzakkar, al musanna al lil musanna al muzakkar, musanna muzakkar. Berarti kalau yang mau kalian sandarkan itu adalah dia musanna tapi jenisnya laki-laki, maka kalian memakai kata zawa atau zawai. Kemudian zawu dan zawi, itu bacaan zawi. Itu untuk jamak muzakkar. Ya. Untuk jamak muzakkar. Jadi kalau yang mau kalian sandarkan itu adalah jamak kemudian jenisnya laki-laki, pakainya zawu dalam keadaan rofa, zawi dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jer. Ini mulhak jamak muzakkar salim. Kemudian zata zama zatai itu untuk musanna muannas. Dia musanna tapi jenisnya perempuan itu zata atau zatai. Kemudian kalau jamak muannas zawatu. Ini pecahannya zu ya. Dan semuanya ini itu boleh menjadi naat. Ya, semuanya itu boleh menjadi naat. Kita lihat contohnya. Paham maksudnya di atasnya itu? Kan? zu yang bermakna sahib. Itu boleh menjadi naat nanti. Paham? Ha. dan cabang-cabangnya zu. Zu ini punya cabang gitu. Kalau zu untuk mufrad muzakkar. Zatu mufrad muannas. Dan seterusnya tadi kalau musanna muzakkar zawa dan zawai. Kalau jama muzakkar zawu dan zawi. Paham nih? Ah, semuanya nanti ini boleh menjadi naat gitu, tergantung yang dia sandarkan itu sesuai nggak bilangannya. Nah, sekarang contohnya coba tulis, dilihat. Abi rojulun dzu fadlin. Abi rojulun dzu fadlin. Kemudian ummi sayyidatun zatu khuluqin. Ummi sayyidatun zatu khuluqin. Kita lihat contohnya. Abi rojulun zufadlin. Ayahku adalah seorang laki-laki yang memiliki keutamaan. Ya. Karena rojulun adalah muzakkar, mufrad, maka sifat yang ada pada dia tentunya juga harus mufrad, mu, muzakkar, mufrad. Maka zu datang dengan mu, muzakkar, mufrad. Kemudian contoh yang kedua, ummi sayyidatun ibu ibuku adalah nyonya atau ya ya nyonya yang memiliki akhlak yang baik. Yang memiliki akhlak yaitu tuan yang memiliki akhlak itu. Ya, zatu khuluqin, sang pemilik akhlak. Nah, sini paham ya? Sayyidatun kan muannas. Mufrad. Maka zatu muannas mufrad. Ya, zatu adalah muannas mufrad. Artinya kalau nanti di situ diganti dua orang laki-laki, Anak kasih contoh saja ya. Ja'a rojulani. Maka di situ nanti menjadi zawa fadlin. Jangan zawa fadlaini ya. Zawa fadlin. Ya, telah datang dua orang laki-laki yang keduanya itu memiliki keutamaan. 那分先理发明。